Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din, a'azzani wa azzakumullah jami'an. Sebelum kita menyelesaikan hadis yang ke-21 beserta syarahnya, tentunya sebagaimana seperti biasanya, setorkan terlebih dahulu hadis yang ke-21 ini. Tafadhal. ها آه تفضل ايوه تفضل نعم تفضل عن أبي أمر قيل أبي أمر بن أبي عبد الله رضي الله عنه قال كنت يا رسول الله أولي في الإسلام أولا لا أسأل عن أهل غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم أيوه تفضل Naam, tafadhal. Sudah hafal antum? Ah. Sudah? Ya. 20 tayyib. Ya, tafadhal. bin bin Amr قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وآمة وآم- وآمتهم رواه مسلم Ayo, antum dah hafal belum kemarin? Belum kan? Hah? Apa? Ayo bismillah. Al-Mas'ul Uqbah bin Amr Amr Rasulullah sallam Kita eh, khair insyaallah. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala perhatikan syarahnya di situ. Kata beliau, wa qauluhu ul amantu billah dan ucapan Rasulullah wasallam ketika ditanya, diminta oleh Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu mengenai suatu ucapan yang mencakup dan juga bermakna Rasulullah mengatakan qul amantu billah katakanlah aku beriman kepada Allah al imanu kama huwa ma'lumun wa takarrara bayanuhu iman itu sebagaimana sudah diketahui dan terulang-ulang penjelasannya yang sudah antum hafal namun sejak dahulu itu ya pengertian iman apa kata beliau annahu qaulun bilisan wa'tiqadu bil qalb wa 'amalun bil jawarih ini. Jadi sallallahu Jadi keimanan itu adalah ucapan dengan lisan, wa'tiqadun bil qalb dan diyakini dengan hati, wa 'amalun bil jawarih dan amalan dengan anggota badan. Nah, walaupun nanti ada tambahan lagi apa? Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi yang antum hafal seperti biasanya itu sudah lengkap dan sempurna ya. Nutkun bil lisan. Nutkun itu qaulun. Wa i'tiqadun bil janan. Janan itu qalb. Paham ya? Wa amalun bil jawarihi wal arkan. Al arkan itu jawarih sama. Wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itu adalah definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah harus terpenuhi pada lima perkara. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu definisi iman inda ahli sunnati wal jamaah. Wa hadzal haditsu yubayyinu hadza. Dan hadis ini menjelaskan ini mengenai apa? Menjelaskan mengenai iman itu harus diucapkan di antaranya. Qul, ucapan bukan? Qul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah, hadza kaulun. Ini adalah ucapan. Ketika antum mengucapkan la ilaha illallah, ucapan bukan? Ucapan, qaulun sudah. Fayaqulul insan, maka seseorang mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa yakunu mustaqiman 'ala dzalik fi qalbihi. Namun setelah dia mengucapkan, dia harus istiqamah di dalam hatinya. Berarti wa'tiqadun bil qalb, jangan ya wa'tiqadun bil janan, diyakini hati. Jadi yang dia ucapkan dia yakini. Kemudian apa? wa yaqinih dan meyakininya. Berikutnya wa mustaqiman alaihi fi a'malih. Kemudian istiqamah di atasnya di atas keimanan tersebut dengan mengamalkan. Paham ya? Dengan amalan-amalannya. Berarti qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Mafhum? Ewan ambarakallahu fikum. Jangan sampai tertukar ya. Jangan sampai terbolak-balik sudah diulang berkali-kali ini. Definisi iman, menurut ahli sunnah wal jamaah. Li'anna al ta ta'ni al qalb. Dikarenakan yang diinginkan dan istiqamah di sini keistiqomahan kontinu terus-menerus. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah al qalb, keistiqomahan hati. Karena istiqamah itu termasuk perkara yang penting. al a'mal dan juga istiqamah amalannya. Bukan semata-mata hatinya saja tapi amalannya harus istiqamah juga. Fajama'a alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan na'am barakallahu fikum pada ucapan tersebut al khaira kullahu fi hatainil kalimatain ya enggak Rasulullah mengumpulkan na'am barakallahu fikum kebaikan seluruhnya di dalam dua kalimat apa dua kalimat itu amantu billah tsumastaqim dua kalimat kalimatnya enggak amantu billah tsumastaqim nah di dalam dua kalimat ini terkumpulkan kebaikan seluruhnya. Kalau orang istiqomah, tentunya apa? Dia akan bisa melakukan amalan-amalan yang lainnya. Nah, di samping dia mengucapkan, dia harus istiqomah keyakinannya juga amalannya. Mahumnya seperti itu. Nah, oleh karena itu Rasulullah telah mengumpulkan dengan jawaban tersebut kebaikan seluruhnya pada dua kalimat. Aman tuh billah. Yang pertama, kedua apa? Tsumastaqim, kemudian istiqomah. Al-imanu billah wal istiqomah alaihi. Nah, ini dua ini. Beriman kepada Allah dan istiqamah di atas di atas iman tersebut. Mahum sholat ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Fala yakfi annal insan yu'minu biqalbihi wa la yaqulu bilisanih. Gak cukup orang itu sekedar mengimani dengan hatinya tapi gak mau mengucapkan dengan lisannya. Yang penting aku mengimani, aku gak mengucapkan la ilaha illallah, gak mau. Yang penting hatiku meyakini, itu gak cukup. Harus dia yakini dan di samping itu ucapkan. Itu pun nggak cukup kalau cuma ucapan dan keyakinan. Harus diiringi dengan apa? Amalan. Mohon salah ya. Karena sudah kita lewati. Kalau cuma meyakini saja atau mengamalkan eh, kalau meyakini saja atau mengucapkan saja atau meyakini dan mengucapkan itu masih pendapatnya siapa kemarin? Murji'ah. Terus bagaimana Ahlus Sunnah harus ada amalan di situ namanya amalan penting sekali nah barakallahu fiikum. kita lihat wala yakfi an yaqula bi lisanihi fi qalbihi wa a'malihi maka enggak cukup seseorang mengucapkan dengan lisannya dan tidak istiqamah nah di dalam hatinya serta tidak istiqamah pada amalan-amalannya bala budda minal umur as-salasah maka harus terpenuhi padanya tiga perkara ingat-ingat ya tiga perkara yang harus terpenuhi di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, an-nutqu bil lisan. Ya enggak? Diucapkan dengan apa? Lisan. La ilaha illallah. Contohnya. Wal wal i'tiqad bil qalb dan meyakini dalam hati. Di samping atau mengucapkan la ilaha illallah, harus meyakini dalam hati bahwasanya benar-benar tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal amali bil jawarih dan mengamalkan dengan anggota badan. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, meyakini bahwasanya la ilaha illallah, amalkan dengan anggota badan. Jangan nyembah kuburan. Jangan nyembah orang-orang saleh. Jangan minta kepada bebatuan. Itu konsekuensinya. Berarti mengamalkan ya. Tapi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, paham ya? Meyakini, tapi masih nyembah kuburan, minta kepada para mayit, minta kepada orang-orang saleh, berarti belum sempurna. Kenapa? Amalannya belum dia terapkan. Hanya ucapan dan keyakinan. Kurang enggak? Kurang. Harus terpenuhi tiga perkara. Qaulun wa i'tiqadun wa 'amalun. Mau salah ya? Qaulun wa i'tiqadun wa 'amalun. Ucapan, keyakinan dan amalan. Harus itu. Na'am barakallahu fikum. Wal istiqamatu ma'naha dan istiqamah itu maknanya adalah an yakuna al-insanu mu'tadilan mustaqiman bainal ghuluwi wa bainat tasahul. Ini perlu di Nah barakallahu fiikum diingat-ingat ini. Makna istiqomah itu apa sih? Istiqomah itu orang dikatakan istiqomah itu apa maksudnya? Istiqomah maknanya adalah an yakuna al-insanu mu'tadilan mustaqiman. Hendaknya seseorang itu mu'tadil mu'tadilan. Maksudnya mu'tadil ini adalah pertengahan. Mustaqiman, istiqamah, continue bainal hunu wa bainat tasahul ya enggak? Pertengahan antara berlebihan dan bermudah-mudahan. Paham ya? Orang istiqamah itu dikatakan istiqamah itu manakala dia itu lurus, pertengahan antara yang hulu dan antara yang bermudah-mudahan. Paham itu ya maksudnya ya? La ifrat wala tafrid. Istilah lainnya apa? La ifrat wala tafrid. Ifrat itu berlebih-lebihan, tafrid itu meremehkan suatu perkara. Ahlus sunnah harus seperti itu. Nah, barakallahu fikum jangan sampai kita hulu seperti orang-orang khawarij di dalam meniadakan keimanan. Jangan pula kita bermudah-mudahan di dalam menetapkan keimanan seperti orang-orang murjiah. Paham ya? Minum khamr, berjudi, mabu mabukan imannya sempurna katanya. Seperti imannya Jibril Mikail. Kata siapa? Murjiah. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Kalau Khawarij ekstrim mereka, ghulu di dalam meniadakan apa? keimanan. Pelaku dosa besar sekali saja berbuat dosa besar kafir. Menurut orang-orang Khawarij. Ini hati-hati. Ahlus sunnah pertengahan. Ahlus sunnah menempuh jalan pertengahan yang Allah taala firmankan dalam Al-Qur'an Karim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ay 'adlan khiyara dan demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang pertengahan pilihan bainal ifrat wa tafrid ya enggak antara yang hulu berlebihan dan juga yang tafrid yang bermudah-mudahan mahum soalnya ya kita lihat falayakunu yakunu ghaliyan wa zaidan wa ta'isan maka hendaknya seseorang tidak menjadi orang yang ekstrim berlebih-lebihan, serampangan. toisan itu sembarangan serampangan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang seperti itu, bermudah-mudahan mengkafirkan, bermudah-mudahan menghizbikan, bermudah-mudahan mentabdi' misalkan tanpa hujah dan juga bukti yang nyata. Jangan. Ini lihat ini. Jangan sampai orang menjadi orang yang ekstrim, berlebih-lebihan kemudian serampangan. atau serampangan antum ya? Serampangan itu ngawur. Paham ya? Gak terkendali, ngawur, gak ada dalilnya, cuma sembarangan hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, wala yakunu mutasahilan munhallan. Dan jangan pula menjadi orang yang mutasahilan. Nah, mutasahilan itu maksudnya bermudah-mudahan. Nah, jangan pula menjadi orang yang bermudah-mudahan kemudian apa? meremehkan suatu perkara. Perhatikan, bal yakunu mu'tadilan, maka hendaknya orang itu menjadi mu'tadil. Mu'tadil itu apa sih? Pertengahan. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala Nah, menyatakan dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah dengan semakna beliau mengatakan man salaka tariq man salaka tariqa ahli sunnah wal jamaah kana nabaraka istaqama qauluhu wa kana min ahli al-haq wal istiqamah wal i'tidal. Artinya apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menyatakan man salaka madhhab ahli sunnah wal jamaah kana atau istiqamah qauluhu wa kana min ahli al-haqqi wal i'tidal istiqamah. Artinya apa? Barang siapa yang menempuh jalannya ahlu sunnah, menempuh prinsipnya ahlu sunnah, apa sih jalannya ahlu sunnah? Al-Quran was sunnah di bawah pemahaman salaful ummah. Para sahabat, tabi'in, wa atba'u tabi'in. Bayangkan, istaqamah qauluh. Niscaya ucapannya itu akan lurus. Kalau menempuh jalannya para sahabat, lurus ucapannya. Menempuh jalannya para tabi'in, lurus ucapannya. Menempuh jalannya para atba'ut tabi'in, lurus ucapannya. Apa kata beliau? Istaqama qauluhu wa kana min ahli haq Dan orang tersebut yang menempuh jalannya ahlus sunnah wal jamaah termasuk orang apa? Pemegang kebenaran. Wal i'tidal, orang yang pertengahan. Wal istiqamah, orang yang istiqamah lurus. Paham ya? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Na barakallahu fikum wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil. Dan sesungguhnya ini adalah jalan pun yang lurus. Ikutilah jalan yang lurus ini. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang bercabang. Disebutkan dalam hadis yang sahih mengenai kisahnya siapa? Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah menggariskan di tanah. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Suatu ketika Rasulullah menggariskan kepada kami suatu garis. Khattan yang garis ini lurus, khattan mustaqiman. Wa khattalana khututan. Dan kemudian menggariskan bagi kami eh, jalan-jalan atau garis yang lain. Garis yang lain ini maksudnya garis yang bercabang. Bercabang dari garis yang lurus tadi. Akhirnya Rasulullah membacakan firman Allah Ta'ala tadi. Wa anna hada siratim mustaqiman fattabi'uh. Wa la tattabi'us subul. Fatafarraqa bikum an sabili. Artinya apa? Rasulullah SAW menyatakan dan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman dan bahwasanya ini ada jalanku yang lurus yang lurus. Fattabi'u, ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'u subula dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang bercabang. Kenapa? Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahihah, jalan-jalan yang bercabang ini masing-masing jalan ada setan yang menyeru. Paham ya? Jalan-jalan kebatilan maksudnya. Hati-hati barakallahu fikum. Kalau ingin selamat ikutilah dalil, jalan yang lurus. Nah, barakallahu fikum karena semua jalan yang tidak bersumberkan dari Al-Qur'an Sunnah, jalannya siapa kemarin? Jalannya setan yang terkutuk. Paham ya? Jalannya para setan yang terkutuk dan jalan yang bisa menghantarkan kepada neraka jahim sebagai sebagaimana ungkapan siapa kemarin? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin, sering tak ulang-ulang itu ya wa man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil wala dalila ila Allah wal jannah siwa al kitab was sunnah syahidnya setelahnya nanti wa kullu tariqin lam yashabha dalilul quran was sunnah fahiya min turuqil jahim was wasyaitanir radim artinya apa Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan wa man faraqad dalil dan barang siapa yang berpaling dari dalil sudah ada dalil dia lari Berpaling dia. Seharusnya lurus dia malah belok ke kanan atau ke kiri. Apa kata beliau? Dalla an sawa'is sabil. Niscaya dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Hati-hati itu. Kalau sudah ada dalil jangan tentang. Kalau sudah ada dalil penunjuk arah, jangan ditentang. Sekarang kalau masalah dunia saja, misalkan antum dari Surabaya mau ke Jogja, arahnya dalilnya penunjuk arahnya ke barat, antum malah ke timur terus. Mungkin sampai mana kira-kira? Sampainya nggak ke Jogja karena menyelisihi dalil. Karena dalil itu secara bahasa apa? Mayusidu ilal matlub. Sesuatu yang bisa menghantarkan kepada apa yang dia inginkan. Paham ya? Itu dalil. Jadi kalau sudah ada patokan dalil itu jangan ditentang. Kemudian berikutnya Al-Imam Ibnu Qayyim tadi mengatakan apa? Wala dalila ilallahi wal jannah siwal kitab was Dan tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an dan as-sunnah. Nah, syahidnya setelahnya. Wa kullu tariqin lam yashabha dalilul Qur'an was sunnah fahiya min turuqil jahim wasyaitonir rajim. Artinya apa? Dan setiap jalan, setiap prinsip yang tidak berlandaskan kepada Al-Qur'an was sunnah, maka itu merupakan apa? Jalan yang menghantarkan kepada neraka jahim dan jalannya siapa? syaitanir rajim, syaitan yang terkutuk. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi jalan sudah jelas sekali ya Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Tarattukum ala mithl bayda, lailuha kana hariha, la yazighu anha illa halik." Artinya apa? Aku sudah tinggalkan kalian itu di atas apa? Di atas sesuatu yang putih. Paham ya maksudnya apa? Terang benderang al-haq itu di hadapan kalian. Namanya ya. Kemudian Rasulullah mengatakan la yazighu anha illa halik. Yang seseorang tidak akan apa? Yang seseorang manakala dia berpaling dari jalan yang lurus tadi, berpaling dari dalil, berpaling dari al-haq, apa kata Rasulullah? Halik, celaka, binasa. Wal iyadu billah. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, dari istiqamah perlu kita upayakan dan perlu kita usahakan. Kata beliau, "Walihada qala Allah azza wa ala li rasulih sallallahu alaihi wasallam" Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirta." Istiqomahlah engkau sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Bayangkan. Diperintahkan akhirnya apa ditambah lagi istiqomah. Karena istiqomah itu yang berat. Ya enggak? Kemarin dari kita lewati kan? Amatu billah mudah. Istiqomahnya yang berat. Kalau teman mengatakan kami beriman kepada Allah, mudah enggak? Istiqomahnya yang berat. Nah, barakallahu fikum istiqomahnya yang berat dan ayatnya kapan kita bacakan ya keutamaan orang-orang yang apa istiqamah mendapatkan surga mendapatkan jaminan nampak bergembira gembira eh? yaitu surga Allah Subhanahu wa taala fal istiqamatu takunu bihasabil awamir la yazidu 'alaiha bayangkan istiqamah itu terjadi sesuai dengan perintah-perintah dan tidak boleh apa melebihinya maksudnya kita tidak boleh melebihi perintah gitu ya Allah taala perintahkan nah itu yang kita kerjakan Jangan membuat perkara sendiri. maksudnya? Nah, yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah, itulah yang kita kerjakan. Jangan membuat perkara sendiri dalam agama, karena agama Islam ini sudah apa? sempurna. Tidak perlu pengurangan, tidak perlu penambahan. Oleh karena itu, ritual-ritual bid'ah, ritual-ritual kesyirikan, ritual-ritual yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan tidak syariatnya ditinggalkan. Kenapa? Karena kalau dilakukan diamalkan mardudah, tertolak amalannya. Mahum. Oleh karena itu al Malik bin Anas Imam Darul Hijrah rahimahullah Abu Abdullah sebagaimana dinukilkan oleh e, barakallahu fikum al Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimatullah alaih dalam kitab Al-I'tisam. Nah, al Malik mengatakan apa? Nah, barakallahu fikum Malik tada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Artinya apa? Barang siapa yang bikin perkara bid'ah, perkara baru dalam agama Islam ini, kemudian dia memandang perkara yang baru tadi adalah indah. Ini bagus ini. Isra Mi'raj ini bagus memperingatinya. Maulid Nabi ini ditekankan, dianjurkan. Menganggap perkara bid'ah yang dia bikin itu indah. Apa? Eh, balasannya faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Sungguh dia telah menuduh Rasulullah itu mengkhianati risalah. Kenapa kau menuduh? kalau seandainya benar Maulid Nabi diperbolehkan, acara ritual Isra Mi'raj diperbolehkan, niscaya Rasulullah menyampaikan kepada kita atau tidak? Ayo itu yang intinya. Berarti kalau Rasulullah tidak menyampaikan, kemudian mereka bikin sendiri, seakan-akan mereka menuduh Rasulullah itu mengkhianat. Paham ya? Pengkhianat mengkhianati risalah. Padahal apa? Li'anna Allah Ta'ala yaqul, dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Yang namanya sempurna nggak perlu tambahan, nggak perlu pengurangan. Kemudian di akhir kalam ini Al Imam Malik mengatakan, "Famalam yakun yauma idin dinan, fala yakunu al yauma dinan." Maka semua perkara yang pada saat itu bukan bagian dari agama, maka pada saat ini pun di hari ini pun bukan termasuk bagian dari agama. Maksudnya bagaimana? Di zaman Rasulullah bukan termasuk bagian dari agama sekarang ini pun di hari ini pun bukan termasuk bagian dari agama. Jangan membuat perkara-perkara yang baru. Karena kalau perkara yang baru yang tidak ada landasannya dari Rasulullah, apalagi perkara ibadah para kalafikum, mardudun tertolak. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada dasarannya, tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut ter tertolak. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau la yazidu 'alaiha, jangan melebihi daripada perintah tersebut. Fastaqim kama umirta. Istiqomalah engkau sebagaimana engkau telah diperintahkan. Ai kama syara'na laka. summa akkada dzalik. Maksudnya istiqomalah engkau sebagaimana kami telah mensyariatkan untukmu. Jadi kita enggak boleh melebihi kadarnya, enggak boleh melebihi apa? perintahnya. Namanya hulu, ekstrim di dalam beribadah haram. Antum ibadah bagus enggak? Bagus. Tapi kalau berlebih-lebihan haram enggak? Haram. Rasulullah mengatakan halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan sampai tiga kali ya Rasulullah mengulangi. Maksudnya bagaimana? Orang beribadah tapi berlebih-lebihan, melebihi kadarnya. Paham ya? Contohnya, seharusnya qiyamul lail sunnah muakkadah, tapi dia langsung apa? Pokoknya anak enggak mau tidur sama sekali ibadah terus, surat malam terus. Dari malam itu sampai pagi nggak mau tidur. Paham ya? Padahal dia mulai bagus enggak? Tapi kalau berlebihan haram. Kemudian ada, ada, orang juga anak mau tak sibukkan ibadah, nggak mau nikah sana. nggak mau nikah anak. Pokoknya ibadah terus sampai meninggal dunia. Haram nggak? Haram. Kenapa? berlebihan? Ada juga yang mengatakan anak akan puasa Daud. Akan puasa terus. Paham ya? Enggak pernah buka. Nah, dia puasa terus dia nggak pernah buka sama sekali. Nah, barakallahu fikum, ini juga berlebih-lebihan. Puasa sendiri bagus, tapi kalau berlebih-lebihan haram. Oleh karena itu kisahnya dari kita lewati ya. Hadisnya siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ruwal Bukhari dan Muslimun, yaitu ada tiga orang saat itu. Nam, jaa salatu rahatin ila ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi Datang tiga orang saat itu kepada sebagian istri-istri Rasulullah sallallahu Fata'alu an ibadatun Nabi. Mereka bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah. Bayangkan. Semangatnya mereka ingin mencontoh ibadahnya Rasulullah. Ternyata apa? Setelah dikabarkan mereka enggak sanggup. Mereka merasa ibadahnya sedikit. Akhirnya tiga orang tadi itu yang pertama mengatakan, "Wallahi la asumanna nahara wa la uftir." Demi Allah, aku akan puasa terus, enggak mau buka. Satu. Yang kedua mengatakan karena setelah mendengar ibadahnya Rasulullah seperti ini, seperti ini, mereka kaget. Ternyata kita ini masih sedikit dan mereka ingin apa? Ingin ibadah yang banyak gitu. Akhirnya berlebihan tadi itu. Nah, yang pertama tadi mengatakan apa? Wallahi la asumanna nahara wa aftir. Demi Allah, aku akan puasa terus, enggak mau buka. Keliru enggak? Keliru. Satu. Kedua, yang kedua mengatakan wallahi la aqumanna al-laila wa la anam. Semakna dengan itu ya, demi Allah Aku akan sholat malam terus gak pernah tidur. Keliru gak? Keliru. Dua. Yang ketiga, wallahi la atazal la atazilanna an-nisaa wa la atazawwaj. Demi Allah, sungguh aku akan meninggalkan wanita dan tidak pernah nikah, gak mau nikah. Keliru gak? Keliru. Setelah kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, antumul ladina kultum kada wa kada. Perhatikan baik-baik ya. Antumul ladina kultum kada wa kada. Rasulullah marah. Mendengar tiga orang tadi marah Rasulullah. Karena apa? Terlalu berlebih-lebihan dalam ibadah nggak bagus dan juga justru apa? mendapatkan dosa. Rasulullah nanya, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza?" Kalian yang mengatakan seperti ini seperti ini, akhirnya Rasulullah mengatakan, "Wallahi inni la akhsyakum wa atqakum Eh, Rasulullah mengatakan, "Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni asumu wa aftir." wa aqumu wa anam wa atazawwajun nisa kata Rasulullah akan tetapi aku puasa dan buka salat malam dan tidur dan menikahi wanita di akhir hadis Rasulullah mengatakan apa man raghiba an sunnati falaisa minni barang siapa yang benci dengan sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku bayangkan menunjukkan bahasanya orang yang ekstrim berlebih-lebihan di dalam beribadah pun aram hukumnya bayangkan itu Nah, barakallahu fiikum hafizakumullah, semuanya dikerjakan sesuai dengan apa kadar kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu semampu kalian. Kita lihat di sini. Ai na'am. Qala wala tadghaw, thumma akkada dzalik, kemudian dikuatkan lagi setelahnya wala tadghaw dan jangan kalian melampaui batas. Istiqomah ya? Istiqamah di atas perintah yang sudah diperintahkan dan jangan melampaui batasannya. Ai la tazidu wa taghlu fil istiqamah. Jangan menambah-nambahi dan jangan berlebih-lebihan di dalam keistiqomahan. Puasa bagus puasa, tapi kalau terus-menerus enggak mau buka sama sekali, haram enggak? Haram. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Rasulullah melarang dari puasa wisal, wisal aja dilarang. Apalagi ini puasa terus. Paham ya? Enggak pernah buka misalkan. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Li'anna al-khuruj al istiqamah yakunu bi ahadi amrayn. Ini perhatian Bapak ini. Dikarenakan orang dikatakan keluar dari keistiqomahan itu terjadi dengan salah satu dua perkara. Orang dikatakan keluar dari keistiqomahan, paham ya? Orang dikatakan apa? Keluar dari keistiqomahan disebabkan karena salah satu dua perkara. Pertama, imma bi ziyadati 'alaiha. Pertama, imma apa? Dengan menambah-nambahi syariat. Syariat sudah sempurna, dia tambah-tambahi. Istiqomah enggak? Enggak istiqomah. Syariat menyatakan enggak ada tragedi, enggak ada pula ritual Isra Mi'raj, eh? tidak ada pula ritual Maulid Nabi, dia malah mengadakan. Nambah-nambahin enggak? Nah, berarti enggak istiqomah sudah. Satu. Satu tadi apa ini? Dengan menambah-nambahi na barakallahu fikum nam syariat tersebut. Paham ya? Jadi jelas istiqomah dia dia lebihkan sehingga melebihi apa syariat. Wa imma bin minha. Yang kedua, imma dengan cara apa? Nam mengurang-urangi. Paham ya? Mengurang-urangi syariat. Sehingga apa? Dia tidak istiqamah di situ. Faziyaratu yajibu al-insan tarkuha. Maka ziyadah menambah-nambahi atau berlebih-lebihan itu wajib seseorang untuk meninggalkannya. Wajib enggak? Wajib meninggalkannya wajib hukumnya. Kalau berlebih-lebihan ingat-ingat ya. Amma naqsu Adapun mengurangi fal insanu urdatun linnaqas. Paham ya? Adapun kalau mengurangi, mengurangi itu maksudnya apa? Meremehkan, menganggap remeh atau masih, masih bisa diartikan kurang ibadahnya. Paham ya? Kalau kurang ibadahnya, kita lihat ya. Amma naqsu adapun kurang ibadahnya, kurang istiqomahnya, fal insan urdatun linnaqas. Maka manusia itu pusat kekurangan. Kita semuanya manusia atau bukan? Manusia bukan? Manusia pusat kekurangan. Walaupun kelihatannya ibadah kita sudah semangat sekali, masya Allah, tapi tetap masih kurang. Buktinya apa? Masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang belum kita kerjakan kurang gitu ya. Ini bagus sekali ini. Jadi orang dikatakan keluar dari keistiqomahan itu pertama kalau melebihi keistiqomahan, berlebih-lebihan. Yang kedua apa? Nah kalau fikum kurang istiqomah. Paham ya? Melemah meremehkan, paham ya? Kemudian tidak peduli dengan istiqomahan. Ini juga Dua perkara yang bisa mengeluarkan dari keistiqomahan tadi. Allah musta'an. Kita lihat, wa ma minna ahadun yaslamu minan naqs dan tidak ada seorang pun di antara kita, perhatikan baik-baik ya, tidak ada seorang pun di antara kita yang selamat dari kekurangan. Ya, tidak ada seorang pun yang di, yang dia apa yang selamat dari kekurangan di antara kita. Semuanya kita kurang. Paham ya? Antum jangan mengira, mengira ketika antum sudah pandai menghafal ini, menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah kemudian sempurna enggak bisa. Manusia enggak ada yang apa? maksum. Ingat-ingat, enggak ada yang maksum. Jadi sangat disayangkan atau sangat keliru pendapat yang mengatakan tidak boleh dakwah sampai dia benar-benar apa? benar-benar sahih dan suci dari kesalahan. Maksudnya maksum. Itu enggak benar. Kenapa enggak benar? Karena manusia enggak ada yang maksum. Kita semuanya pusat kesalahan, sering berbuat kesalahan, tapi berdakwahlah semampunya, berupaya untuk tidak apa? menyengaja melakukan kesalahan. Itu loh, penting sekali ya. Kita semuanya tidak terlepas dari kesalahan, tapi jangan menyengaja. Jangan apa? Menyengaja berbuat kesalahan. Itu yang keliru. Apa maksudnya ya? Nah, kata kalau kita dikatakan tidak maksum bukan berarti kita apa? Menyengaja. Tapi berupaya untuk tidak apa? Terjatuh dan berupaya untuk tidak sengaja dalam melakukan kemaksiatan. Mau salah ya? Na'am barakallahu fikum. Allah musta'an. Dari sini. Lakinna Allah Ta'ala ja'ala lahul istighfar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kekurangan tersebut istighfar, banyak-banyak istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Rasulullah SAW yang beliau dijamin masuk surga dan bahkan beliau diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang dan beliau juga pembawa kunci surga pada dengan baik Nah, barakallahu fikum, beliau saja di dalam sehari itu beristighfar apa? Disebutkan dalam sebuah riwayat aktsar min 70 marrah. Perhatikan baik-baik aksanus sab'ina marrah. Lebih daripada 70 kali bayangkan. Rasulullah. Kita mungkin kalau dihitung belum sempat segitu. Paham ya? Terkadang walaupun kita mencoba pun mungkin sehari dua hari setelah itu lupa lagi. Paham ya? Rasulullah lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain berapa? 100 kali. Rasulullah. Nah, dan beliau ibadahnya sangat kuat sekali. Hingga Aisyah ummul mukminin istri beliau menegur, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang?" Sholat malam sampai beliau kakinya apa? Bengkak. Bayangkan itu. Akhirnya dengan teguran itu Rasulullah mengatakan, Apalah uhib an akuna 'abdan syakura?" Eh? Apakah aku enggak senang kalau menjadi hamba yang bersyukur? Bayangkan. Sudah dijamin masuk surga, pembawa kunci surga, pertama kali dari kalangan para nabi yang masuk surga, masih ibadahnya Masya Allah. Nah, kita harus mencontoh walaupun tidak sampai tingkatan yang seperti itu, tapi kita kan mencontoh, ya? Semampu dengan enam kemampuan yang Allah Taala berikan kepada kita semuanya. Naam, semampunya. Dan nah, dari sini faqala ta'ala fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamahlah kalian dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas agama dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan. Kapan yang paling bagus waktunya? Di waktu-waktu dikabulkannya doa. Di antaranya sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu ingat baik-baik di ma'had, di luar ma'had, di rumah atau di tempat-tempat yang lainnya upayakan semaksimal mungkin kita bisa bangun melakukan qiyamul lain. Di perjalanan safar pun kalau memungkinkan nah istirahat sebentar kemudian qiyamul lain lakukan. Karena Rasulullah enggak pernah meninggalkan qiyamul lain. Paham ya? Qiyamul lain apalagi apa? Ditutup dan witir Rasulullah enggak pernah meninggalkan. Hingga ketika mungkin safar pun Rasulullah melakukannya. Sunnah muakkadah. Nah, di sepertiga malam terakhir tersebut doanya dikabulkan Ya enggak? Meminta diberi. Minta ampun diampuni. Coba bayangkan siapa yang tidak nah tertarik dengan kesempatan tersebut. Hatta di rumah pun bangun. Upayakan alarm dibunyikan. Alarm dibunyikan barakallahu fikum. Kalau seandainya misalkan alarm itu didekatkan kemudian kalau bunyi kemudian dimatikan lagi agak jauh meletakkannya. Karena kalau meletak agak jauh terganggu kita. Akhirnya kita pun bangun. Tapi jangan matikan saja. Bangun segera ambil air wudu. Paham ya? Ini harus kita Jadikan kita semuanya apa? Kebiasaan. Karena kalau kita terbiasa melakukan amalan sunnah walaupun sunnah muakkadah, sekali kehilangan aja rasanya sedih. Kok tadi nggak sholat malam ya? Biasanya gitu, biasanya. Paham ya? Karena merasa kehilangan dengan sesuatu yang nah barakallahu fikum memiliki keutamaan tadi itu. maafum salah ya? Eh nah barakallahu fikum dijaga baik-baik sholat malam, qiyamul lail, seperti malam terakhir tadi. Kita lihat. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul dan Rasulullah SAW juga bersabda, istaqimu walan Istiqomah kalian jangan dihitung-hitung. Bayangkan ini. Kenapa kok jangan dihitung-hitung? Karena kalau kita menghitung amalan yang kita lakukan itu masih sedikit. Ya enggak? Banyak amalan-amalan yang belum kita lakukan. Banyak amalan-amalan yang kita belum tentu mampu untuk melakukannya. Akhirnya Rasulullah mengatakan istaqimu walan tuksu. Ya? istiqomah kalian dan kalian tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Tidak mampu. Nah, karena banyak ibadah amalan ibadah yang lainnya yang belum kita kerjakan itu. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Dan ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian adalah salat ini. Ingat-ingat. Salat ini sebaik-baik amalan. Jadi kalau salat jangan main-main. Eh? Kalau salat jangan main-main, serius salatnya. Mulai dari takbiratul ihram hingga salam, gerak-geriknya, gerakannya yang sudah diajarkan dalam kitab sifat salat Nabi secara ringkas dahulu pernah kita pelajari itu diamalkan. Paham ya? Bukan takbir seenak sini. Allah. Apa ini takbir gini? Paham ya? Jangan juga ekstrim. Allahu Akbar. Terlalu berlebihan juga. Paham ya? Sesuai dengan dalil itu sudah tenang sudah. Hatwa man kibaih. Paham ya? Nah, atau barakallahu fikum sejajar dengan apa? Ujung telinga. Paham ya? Enggak perlu antara kanan kiri, diperkirakan saja. Don. Paham ya? Diperkirakan. Tapi kalau teman Santai. Jadi enggak serius salatnya. Hati-hati. Paham ya? Nah, apalagi apa? Suka dikit-dikit keluar, dikit-dikit batal. Padahal ya? Posisinya enggak batal, dia cuma keluar minum. Paham ya? Kalau enggak terpaksa jangan. Paham ya? Fokuskan upayakan salat Anda selesai. Kemudian tanbih yang bisa dikatakan merata dan menyeluruh terkadang ketika salat subuh jangan tidur. Paham ya? Enggak sah salatnya, mau salat tidur. Sah enggak kira-kira salatnya Husain? Enggak enggak sah salatnya ngulangi lagi. Masa orang dah salam dia masih gini aja. Salat subuh padahal. Enggak perlu disebutkan apa namanya. Yang jelas sama para kalafikum jangan sampai terulang. Ingat baik-baik salat itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Serius salatnya para kalafikum Dan ketika antum salat sambil tidur itu enggak sah sudah. Lah kan, kenapa enggak sah? Lah antum baca yang baca apa coba? Enggak baca justru. Tidur. Hati-hati itu ya. Na'am barakallahu fikum. Nah, apa kaidahnya? Likulli maqamin naum atau likulli naumin maqam? Eh, terbalik. Kalau likulli makomin naum di setiap tempat tidur. Paham ya? Tapi kalau likulli naumin makom, eh, artinya lain lagi. Maksudnya apa? Setiap tidur itu ada tempatnya. Jangan terbalik ya. Kalau likulli makomin naum berarti setiap di tempat ada itu tidurnya. Jangan seperti itu. Tidurlah pada tempatnya. Itu aja. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mahfum ya? Ini sekedar apa? Mengingatkan ini, sebaik-baik amal kalian salat. Nah, salatnya jaga baik-baik, jangan main-main salatnya. Jangan tertawa-tertawa, enggak ada sebab tertawa sendiri misalkan. Sangat keliru tadi itu. Maksudnya ya? Nah, perhatikan baik-baik ya salatnya. eh, diperbaiki, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, gerakannya, enam rukun-rukunnya, kemudian syaratnya wajibatnya dalam salat itu semuanya tentunya akan ada rinciannya kalau kita dalam pelajari ilmu fikih. Ini hanya global saja, pernah dulu kita pelajari secara global. Wala yuhafidhu 'alal wudhu illa mumin Wala yuhafidhu 'alal wudhu illa mu'min. Dan tidak ada yang menjaga wudhunya kecuali orang mukmin. Maksudnya bagaimana? Wudhu yang sempurna itu enggak dilakukan kecuali yang melakukan orang mukmin. Karena kalau wudhunya sembarangan cuman wudhu apa istilahnya yang basah itu keliru. Wudhulah dengan tertib dan urut sesuai dengan dalil. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum jangan cuman main-main apa? mainan air atau semisalnya. Allah musta'an. Kita tutup yang terakhir di sini. Faqalu istaqimu wa lan tuhsu. Ucapan Rasulullah SAW beristiqamalah kalian dan kalian tidak akan mampu menghitung-hitungnya ai eh, mahma amilta lan tuhsiyaddin. Bagaimanapun yang kamu amalkan, eh, apa saja yang kamu amalkan niscaya engkau tidak akan mampu menghitung agama ini. Mampu enggak? Nggak mampu. Banyak amalan-amalan yang belum kita lakukan itu loh. Nah barakallahu fikum. fad katsirun wal awamiru katsiratun. Agama itu banyak. Maksudnya banyak amalan-amalan dan perintah-perintah juga banyak. Wala budda an yahsula minka taksir dan pasti akan terjadi kekurangan pada dirimu. Kita walaupun sudah beribadah serius, sungguh-sungguh, kekurangan pasti ada nggak? Ada. Nah ini, oleh karena itu diletakkan dalam salat yang dikenal dengan apa? Rawatib Paham ya? Nah, merawat ba'diyah sama qabliyah. Itu tujuan menambal, menambal kekurangan-kekurangan di dalam salat wajib yang masih belum sempurna tadi. Paham ya? Qabliyah sama ba'diyah. Itu juga jangan terluputkan. Jangan pura-pura ke belakang kemudian setelah itu enggak salat. Paham ya? Diupayakan salat qabliyah ba'diyah kalau ada salat. Paham ya? Posisinya yang paling sangat ditekankan dua rakaat sebelum subuh. Ingat-ingat, dua rakaat sebelum subuh sunnah muakkadah al fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kita lihat. Li'annaka 'abdun dha'ifun karena kamu itu hamba yang lemah. Walaupun berbelanya kuat, paham ya? Pusatnya up masyaallah. Eh, ya, tiga kali sehari. Paham ya? Allah musta'an. Nah, kemudian larinya maraton, enggak tanggung-tanggung. Tapi apa? Abdun dha'if, hamba yang lemah. Antum saksikan orang-orang yang sangat kuat itu ya, bisa dikatakan kuat sekali. Masjid di depan rumahnya. Jaraknya kurang lebih 2 meter. nggak kuat melangkahkan kakinya. bila imannya yang lemah barakallahu fiikum. Nah, seperti itu. Tapi kalau istiqomah dan imannya kuat, hatta walaupun jarak tempuhnya jauh, dia bisa menempuh walaupun dengan sepeda motor. Paham ya? Seperti itu. Intinya apa? Keimanan itulah yang mendorong dia untuk semangat dalam beribadah. Fa'alaika bil istighfar. Maka wajib atasmu untuk istighfar minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna istighfar yamhu ma yahsulu minka. Dikarenakan istighfar itu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghapuskan apa yang nah terjadi darimu, maksudnya terjadi berupa dosa, dihapuskan dengan istighfar tersebut. Wa yajburu ma yahsulu minka minan naqs dan bisa menambal, ya jebur itu menambal ya, dan bisa menambal na'am barakallahu fikum kekurangan-kekurangan yang terjadi darimu. Paham ya? Di antaranya apa tadi? Salat rawatib tadi. Qabliyah ba'diyah dijaga untuk menambal kekurangan-kekurangan yang belum sempurna dalam salat wajib. Paham insyaallah ya? Naam. Fal istiqamatu amruha azim. Istiqamah itu perkaranya sangat besar. Fal insanu la yaghnu wa la yatfu. Maka manusia hendaknya tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadis maka ucapan Rasulullah SAW dalam hadis ini, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah min jawami'il kalim allati u'tiyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan apa? Merupakan jawami'ul kalim, ucapan yang pendek, singkat, padat, tapi mencakup makna yang sangat luar biasa dan luas. Paham tidak? Ya? Yang Allah taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasallahu salamatal afiyah. Walhamdulillah kita sudah selesaikan hadis yang ke-21 beserta penjelasannya. Walhamdulillah rabbil alamin.